النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الله خير وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita telah menyelesaikan pembahasan hadis hadis siapa? Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa kunyahnya? Abi Abi Ishaq ya. Jadi ini adalah sunnah Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hendaknya <clears throat> Seseorang Memiliki kunyah Kebiasaan Inilah kebiasaan Dari bangsa Arab Jadi ini Jikalau Seseorang mau memberikan penghormatan kepada orang lain maka dia memanggil dengan kunyahnya ya Aba Fulan ya sama seperti orang Banjar lah orang Banjar juga mengiyah apa oh wabahnya oh, oh Abah Anang Abah Utuh dan seterusnya ya lah. Ya lepas. Nah, ini merupakan penghormatan ya. Jadi jikalau seorang dipanggil dengan abah, abi, abi siapa, abu siapa, ini merupakan tanda kita menghormatinya dan kita mencintainya. Berbeda hanya dengan manggil nama. Ya. Ini tidak ada penghormatan padanya. Allah taala alam bisawab. Dan juga kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada para sahabatnya memintakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan memberikan kesabatan dalam keislaman jangan diberikan cobaan atau juga dipalingkan dari agama Islam kepada agama kekufuran. Dan kita juga telah memberikan bahwasanya jikalau kita meninggalkan sesuatu ya meninggalkan sesuatu karena wajah Allah Subhanahu wa taala ya maka hendaknya jangan sekali-kali kita menariknya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka Allahumma amdi li ashabi hijratahum. <clears throat> Ketika para sahabat tadi beliau ataupun mereka melakukan hijrah <clears throat> ya hijrahnya bukan sembarang ya kalau kita mungkin cuma hijrahnya yang ditinggalkan cuma televisi ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin kalau mereka bukan cuma itu benda-benda berharga mereka tapi rumah harta mereka kebun-kebun mereka, barang-barang dagangan mereka. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang terkenal, sahabat yang kaya, yang pintar berdagang, ya. Beliau meninggalkan hartanya, harta bendanya yang dicintai karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ya cuma meninggalkan sedikit ya Dahulu mungkin kita terbiasa memiliki alat-alat ataupun benda-benda yang secara syar'i ini hukumnya dilarang. Nah, kita pun mencoba meninggalkannya dan itu Cuma perkara yang kecil ya dibandingkan mereka. Ya. Adakah yang pernah di sini berhijrah? Dia tinggalkan rumah mewahnya. Ya. Ditinggalkan bukan dikasihkan ya. Ditinggalkan bukan disewakan. Ditinggalkan bukan bisa ditempati lagi. Tapi ditinggalkan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum kafir Quraisy mereka melihat harta benda tadi ditinggalkan ya, apa yang mereka lakukan? Diambil harta bendanya dalam rumah, dirusak rumahnya. Ya. Ini maksud ketika seseorang berhijrah pada wajah Allah Subhanahu wa taala maka jangan sekali-kali dia menariknya lagi ketika dia meninggalkan tinggalkan dan Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan ya karena kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya sedih kenapa karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang dahulunya berhijrah siapa namanya ini dalam hadis Sa'ad Sa'ad bin Khawlah ya Sa'ad bin Khawlah bahwasanya beliau ini hijrah ke Madinah tetapi sangat disayangkan Nabi dan sangat disedihkan Nabi beliau tidak bisa melanjutkan hijrahnya lagi Ya. Jadi penyesalan akhirnya penyesalan yang dahulunya sudah diberikan kekuatan untuk berhijrah tapi Allah Subhanahu wa takdirkan beliau meninggal di Mekah. Ya. Jadi seakan-akan mereka beliau meninggal di tempat yang beliau berazam untuk meninggalkannya ya dan juga begitu pula seorang ahlu sunnah ketika dia melakukan hal-hal yang baik ya berazam seperti ini talabul ilmi menuntut ilmu sudah bisa membagi waktunya kapan waktu untuk aku bekerja kapan waktu untuk keluargaku kapan waktu untuk menuntut ilmu. Ketika dia sudah mengatur waktunya tadi dengan baik tadi, maka jangan sampai penyesalan nanti. Ya. Jangan sampai menjadi penyesalan seperti saat ini tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangkannya sedih. Ya. Ya karena Nabi sedih ya, berarti apa? Terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Dan ini juga kalau kita sudah terbiasa misalkan memberikan waktu luang untuk menut ilmu, misalkan terus menerus lanjutkan berazam dan kita sudah mengetahui keutamaan ilmu dapat pahala, dapat barokah, mengangkat kebodohan, dan seterusnya. Jadi terus menerus lanjutkan menurut ilmunya. Tidak ada henti-hentinya menurut ilmu. Dan juga perkara-perkara yang lainnya. Misalkan dia bisa melakukan sholat sunnah setiap hari 12 rakaat, lakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari banallahu lahu baitan fil jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumahnya di dalam surga cuma 12 rakaat loh dibangunkan rumah dalam surga ya sudah tahu sendiri kan rumah di surga itu bukan terbuat dari semen ya bukan terbuat dari keramik, batu marmer, tapi terbuat dari barang-barang berharga, ada yang terbuat dari emas, dari perak, dan barang-barang berharga yang lainnya yang tidak bisa kita bayangkan betapa indahnya. Dan juga barang siapa yang mampu untuk salat witir walaupun cuma satu rakaat setiap malam lakukan dan teruskan istiqomah dan begitu pula ketika dia mengenal salaf mengenal ahlus sunnah hendaknya dia usahakan istiqomah. innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya amalan tadi yang namanya amalan ini tergantung pada akhirannya Ya, salam tidak dikenal di awalnya. Oh, ternyata si fulan ini di awalnya salafi tidak ya. Tetapi akhirnya ketika dia meninggal di atas sunnah, ketika dia mengakhiri hidupnya di atas sunnah, di atas manhaj salaf yang benar, maka boleh kita mempersaksikan mudah-mudahan dia memang menjadi ahli sunnah di sini kita akan lanjutkan pembacaan hadis tadi kita akan sebutkan faedah-faedah kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya di antara faedahnya Fi hadal hadis fawaid azimatin kathiratin. Dan dalam hadis ini ada faedah-faedah yang sangat besar faedahnya dan banyak faedahnya bisa diambil dari hadis ini. Minha diantaranya anna min hadi rasulil anna min hadi rasuli iyadatul marid iyadatul maghdha bahwasanya di antara petunjuk sunnah sini hadi ini sunnah ya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa menjenguk orang yang sakit dalilnya apa tadi dalilnya di antaranya hadis siapa tadi hadis saat ini ya Saat bin Abi Waqqas Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyenguk Saad bin Abi Waqqas ketika beliau di Mekah. Ya, ketika beliau berada di Mekah dan ini terjadi pada tahun Haji wadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini juga kita akan sebutkan faedah-faedah dari keutamaan orang yang menjenguk dan juga orang yang akan dijenguk. Ya, orang yang menjenguk tadi orang sehat berarti dia menjenguk. Orang yang dijenguk siapa? Yang dijenguk orang yang sah sakit ya. Ya, kalau menyuruh orang sakit namanya apa? Namanya iyadah ya. Ini kalau menjenguk orang sakit namanya iyadah. Tapi kalau menjenguk orang yang sehat namanya zia ziarah ya. Jadi kita membedakan antara menjenguk orang yang sakit tapi bahasa Indonesia menjenguk dua-duanya ya. Satu menjenguk, ini menjenguk juga bintang bayi, orang sakit. Coba se subhanallah. Indah sekali ya. Satu iyadah jelas. Mau kemana iyadah? Iya, lu sebut maritnya. Oh, berarti menyuk orang sakit. Mau kemana ziarah? Oh, berarti mau bertamu rumah orang. Amal a'id fa innahu yuaddi haqqa akhihi muslim Ya. Adapun orang yang menyok tadi keutamaannya maka dia telah menunaikan hak seorang muslim. Ya. Hak seorang muslim dan banyak keutamaannya ya. Bahwasanya ketika seorang menyengok orang sakit ini ya, bahwasanya dia berada khirqatul jannah ya Firqah itu cemeti ya, cambuk ya. Dia berada di sekitar cambuknya jannah. Maksudnya apa? Di sekitar jalan-jalan surga, di pinggiran jalan surga. Seakan-akan dia berada di situ ya. Sebagian menyebutkan berada di bawah naungan ya dari pinggiran jalan-jalan surga. Ini namanya al hirqah atau al-khirfah al-khirfah ya bukan khirqa al-khirfah atau juga disebut juga makhrafatul jannah ya afwan tadi kalau khirqa tadi ini pem, ah, ya, sejenis pembalut ya untuk orang sakit dibalut ini khirqa namanya kalau khirfah tadi cemeti namanya makhrafah namanya dan disitulah bahwasanya seorang yang mempunyai orang sakit maka dia akan selalu berada tadi di dalam pinggiran jalanan surga tadi seakan-akan dan malaikat pun mendoakan kebaikan kepada orang tadi selalu mendoakan kepadanya ini yang pertama dia menunaikan haknya seorang muslim yang kedua wa minha anna fi dzalika tadhkiran lil a'ib bi ni'matillahi alaihi bisihhah yang kedua keutamannya atau faedahnya dari orang menyewa tadi memberikan peringatan bagi orang yang menjenguk tadi atas nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kesehatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesehatan. Ya, bahkan ulama menyebutkan ya Nikmat kesehatan inilah nikmat. Ya. Yang kedua, setelah nikmat Islam tadi. Maksudnya Islam ya, mengenal agama Islam dan menengah dan mengenal juga jalan-jalan kebenaran tadi. Nah, kenapa jadi nikmat kesehatan ini nikmat yang kedua karena tidak mungkin akan terlaksana tadi Islam tadi. Ya. Tidak mungkin akan terlaksana tadi kita mengikuti jalan-jalan kebenaran. Tidak akan terlaksana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti rasulnya. Ya, kecuali ketika kita sehat. Ya, kalau sakit coba Mau sholat aja sudah. Mau pergi ke masjid masalah misalkan. Ya, sakit. Tidak bisa berangkat. Mau puasa, tidak bisa puasa. Mau haji, tidak bisa puasa. Tidak bisa haji. Kalau mau, kalau mau zakat, bisa tidak? Hah? Kalau mau zakat, bisa tidak? Ini pertanyaan yang mungkin ya biar kita <clears throat> hidup majelisnya ya. Kalau zakat bisa tak orang sakit? Hmm? Orang sakit ini bukan sakit yang tadi ya semalam ya, bukan sakit keras, sakit aja. Ya. Bisa enggak? Kira-kira orang yang sakit kita berikan kuncinya ya kuncinya amal itu terbagi dua ya ya ada amalan yang sifatnya perbuatan ya ada amalan sifatnya al amwal ya harta benda kalau sifatnya perbuatan tadi jelas apa jelas sudah tidak bisa dia melakukannya. Kenapa? Karena sakit ya, nah mungkin ya. Misalkan seorang ya tiba-tiba kakinya kena asam urat. Ya, kalau asam urat ini kadang-kadang tidak bisa tidak bisa berjalan ya. Bahkan berapa hari tidak bisa jalan. Bisa nggak dia pergi ke masjid? Nggak mungkin ya. Bisa nggak sholat berjamaah? Nggak mungkin. Bisa nggak berhaji? Nggak mungkin. Tapi kalau amalan zakat tadi apa jawaban dirinya? Bisa ya. Ya bisa dia berzakat. Ya. Karena ini amalan harta, bisa dia suruh orang untuk menyalurkan hartanya ataupun kalau dahulu ya Subhanallah kalau negara kita ya menerapkan syariat Islam jadi ada amil zakat yang mengambil ke rumah-rumah orang kaya jadi dihitung setiap tahun ini rumah ini rumah ini diambil ya hartanya serahkan ke Baitul Mal. Subhanallah ya. Hidup jadinya negara seperti negara Saudi sekarang ya barokah. Coba bayangkan siapa yang pernah ke Saudi melihat indahnya negara Saudi. Padahal apa? Negaranya gersang ya. Kalau tahu negaranya gersang. Gersang kali Apalagi di Mekah. Gunungnya itu bukan gunung kayak kita, tumbuh tanaman. Ya. Gunungnya itu gunung batu. Bisa tumbuh di batu. Kecuali tanaman duri ya. Jadi batu, gunung batu di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya. Karena mereka negara Saudi adalah negara yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerapkan syariat Islam. Di, di sini juga bahwasanya kita bersyukur ya diberikan kesehatan tadi ya dengan menjenguk orang sakit tadi mengingatkan kita subhanallah nikmatnya sehat <clears throat> kemudian juga yang ketiga ومنها أن فيها جلبا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في القلب المريض دائما على قلبه يتذكرها ya bahwasanya dengan kita menyinggung orang sakit tadi ini juga kita memberikan ya rasa kecintaan dan rasa kasih sayang ya jalban ini bisa memberikan bisa mendapatkan ya fa innal insan karena sesungguhnya jika dia menyenguk orang yang sakit ya sarat hadil iyadah fil qalbil marid maka menjadilah tadi iyadahnya tadi menjenguknya tadi penjengukannya tadi ini selalu berada di hati orang yang sakit ya dan bahkan dia akan senantiasa mengingat-ingatnya subhanallah si fulan menjengukku kemarin nanti kalau aku sakit insya Allah aku akan juga menjenguknya. aku akan menghiburnya ya jadi di sini saling memberikan rasa kasih sayang nanti akhirnya tumbuh kecintaan di dalamnya tadi. Ini keutamaan bagi orang yang dijenguk, ya. Dan kita akan sebutkan juga keutamaan bagi orang yang dijenguk. Amal ma'ud adapun orang yang dijenguk siapa tadi ini? Al-ma'ud tadi. Siapa? Orang yang sakit tadi ya. Orang yang sakit tadi keutamanya apa? Ketika dijenguk fa inna lahu fiha faidatun aidan. Au fa inna lahu fiha faidatan aidan. Karena sungguhnya bagi orang yang sakit tadi dia juga akan mendapatkan faedah. Li'annaha tu'nisuhu wa tashrahu sadrahu. Li'annaha tu'nisuhu wa tashrahu sadrahu wa yazulu anhu ma fihi min alham ham wal gham. Ya. Karena padanya dengan dijenguk tadi ya dia akan merasakan ketenangan akan merasakan kelapangan di dalam dadanya di dadanya akan tenang dadanya akan mengalami kelapangan dikarenakan senang tadi wa yazulu anhu fiha ham wal gham dan hilang padanya rasa kecemasan dari hilang juga rasa kesedihan ya mungkin karena sakitnya tadi ya datang kadang datang dan sakitnya mungkin bertambah datangnya kita subhanallah yang tadinya sudah lesu di rumah sakit ya datang kita melihat wajah kita subhanallah apalagi wajah-wajah salafi ya bersinar ya subhanallah dan Allah subhanahu wa taala berikan barokah ya kepada orang-orang yang berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah setiap berangkat ke masjid dia berdoa ya Allah berikanlah nur cahaya pada wajahku pada tanganku mukaku belakangku atasku bercahaya jadinya wajahnya subhanallah karena melaksanakan sunnah tadi ya dan juga wa minal marb wa rubbama yakunu al-a'id muwaffiqan yudhakkiru bil khair wat tawbah wal wasiyya idza kana yuridu ay yusi bi shay'in alayhi min ad-duyun wa ghayriha fayakunu fi dhalika fa'idatun lil ma'ud ya Jadi juga di sini juga dia juga akan lupa dengan rasa sakitnya tadi. Dan boleh jadi ya, nih. Boleh jadi seorang yang menjenguk tadi muwafiqan ya dia diberikan taufik yudzakiru bil khair diingatkan dengan kebaikan ya. Temanku mungkin apa? Kasih tahu temanku kemarin tuh kalau sakit ini sebentar ini sembuh insya Allah sembuh yang penting rutin atau juga dia akan menyebutkan juga di sarah ini Masya Allah ya, kamu lebih baik keadaannya sekarang. Ya, Masya Allah, kamu sudah membaik. Masya Allah, kamu sudah baikan. Padahal dia sakitnya sakit sekali malingnya. Tapi maksudnya di sini, jadi sesungguhnya kehidupan seorang muslim ini baik seluruhnya ya. Ya, idza asabahu ya darra sabara ya jika ditimpa padanya musibah dia bersabar wa idza asabahu syarra syakara dan jika dan jika juga dia diberikan kebahagiaan ya sarra kebahagiaan surur, nikmat, karunia, dia bersyukur. Fadzalika khairun. Ya. Fadzalika khairul lah. Maka ini demikianilah kebaikan karena setiap dari apa yang dilakukan seorang muslim ini pasti kebaikan padanya Jika sakit bersabar, jika diberikan kesehatan bersyukur. Inilah kehidupan seorang muslim Beda halnya dengan kafir ya. Ketika diberikan rasa sakit, mengeluh. Sakit sekali. Ini dan itu. Ketika diberikan kesenangan, kenikmatan berpoya-poya. Ya. Menghabiskan uang, menghabiskan waktunya. Ya, ini kebanyakan kaum muslimin lupa padanya ya bahkan tertipu dengan gaya hidup kaum kafir tadi dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan perbuatannya orang-orang kafir jadi di sini ketika dia diberikan taufik, dia akan mengingatkannya kebaikannya. Mengingatkannya kebaikan. Ya, jangan dimasukkan, oh temanku kemarin sakit ini besoknya meninggal. Wah, tambah parah sakitnya orang. Ya. Temanku kemarin akibat ini diamputasi loh. Tambah lagi sedih dia. Jangan ya, jangan kalian masukkan sedihan badannya. Bahkan dihibur, ya diberikan rasa senang dan juga diingatkan dia bertobat ya karena yang namanya sakit ini adalah penghapus dosa apa dalilnya la ba'sa tahurun ahsan danu ahsan ya la ba'sa tahurun ya mudah-mudahan ini sebagai berita bahwasanya orang yang sakit ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan rasa sakitnya ketika dia bersabar Allah gantikan rasa sakitnya tadi dengan kesucian dihapuskan dosa-dosanya ya dipahami ya dipahami yang pertama memberikan kabar gembira padanya yang kedua juga mengingatkan dengan taubat istighfar, banyak istighfar Pak. Mungkin ini kan dosa-dosa kita Pak. Ya, kita ditimpa musibah ini karena dosa-dosa kita yang kita ulah juga. Ya, kita tidak tahu kibatnya Dan juga dia juga mengingatkan agar orang sakit tadi berwasiat ya. Berwasiat ini keutamaan ya ketika seorang yang sakit tadi dijenguk ya dia akan memberikan wasiat kepada orang yang dijenguk tadi ya kalau misalkan orang yang tadi sakitnya parah dikasih pak sudahkah bapak berwasiat tentang harta bapak ataupun wasiat untuk saya ya kalaupun dia ulama ya misalkan berikan wasiat kepadaku ya karena engkau telah menempuh hidup ini dengan jalan yang ditempuh oleh para salaf berikan wasiat kepada kami sebelum engkau meninggalkan kami ataupun seterusnya ya ingatkan dia untuk berwasiat dan juga di sini disebutkan idza kana yuridu ayyusi bi syai'in alaihi min Ya, jika dia ingin ya memberikan wasiat tentang sesuatu padanya. Ya, seperti diantaranya ad-duyun, utang ya. Ingatkan Bapak kan punya utang dengan saya misalkan. Atau Pak wasiatkan Bapak punya utang dengan saya nanti siapa yang membayarnya, siapa yang akan meneruskannya. Bapak punya urusan perjanjian hubungan dagang dengan saya, wasiatkan Pak siapa yang meneruskannya nanti. Kalau tidak ada wasiat, terjadi hal yang diinginkan Pak, misalkan. Ataupun yang lainnya. Ya. Wa ghairiha fa fi dhalika fa'idatun lil lil ma'ud dan selainnya dari mengingatkan dari orang sakit tadi kita mengingatkan dia ya Pak minum obatnya yang rutin jangan lupa dijaga kesehatannya dan seterusnya ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله ay yafrahu biqauli ma Allah antal yaum fi khairin wa ma ashbahu. Ini ya. Karena ulama sudah sepantasnya ya bagi orang yang menyuruh orang sakit hendaknya dia memberikan ya memberikan rasa gembira ya ayyafrahu yunafisalahu fi ajlihi fi ajlihi berikan rasa gembira ya tentang keadaannya tadi Masya Allah antal yom fi khair wa ma'asyahu Masya Allah engkau sekarang tambah baik ya engkau sekarang dalam keadaan membaik engkau sudah baikan Masya Allah laisa laziman ayyakulahu anta tayyibun masalah maka bukanlah melazimkan ya dia mengatakan anta tayyib. Lianna qad yakunu al-yawm ashaddu maradan. Kenapa? Kata tayyib tadi, baik tadi, ini ya tidak mengandung padanya tadi idza asabahu darra sabara wa idza asabahu syarra syakara. Tayyib artinya bagus ya. Baik. Tetapi dikarenakan kita menyebutnya tayyib ya insyaallah insyaallah misalnya antal yom tayyib ya maka kalimat ini qad yakunu al yaum asyaddu maradan min amsi lakin ya karena kalimat ini tayyib ini bisa jadi ya padahal hari itu dia semakin parah keadaannya daripada sebelumnya. Kita sebut toyib berarti apa? Kita masuk dusta ininya. Ya, berdusta padanya. Padahal tambah parah. Ya. Ada dulu ya. Nanti kita nyari sedikit. Fadhal. sini. Jadi susah ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia susah ini Ya, kalau bahasa Arab subhanallah dibedakan khair ya dengan toyib Jadi jangan sekali-kali menyebut anta toyib Ya, padahal mungkin kita tidak tahu keadaannya sekarang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Jadi masuk dusta. Maka oleh karenanya disebutkan oleh ulama sini, maka katakan khair. Di annal mu'mina kullu amrihi khair karena namanya seorang muslim seluruh perkaranya baik. In asabahu darra fahuwa fi khair wa in asabahu sarra fahuwa fi khair. Apa? Jika dia mengalami musibah di dalam keadaan baik kenapa? Kenapa tadi? Karena sabar tadi. Jika dia diberikan kegembiraan, kenikmatan, kebahagiaan, dia dalam keadaan baik. Kenapa tadi? Karena syakur subhanallah ya. Inilah kehidupan orang muslim. Dan juga kita menyebutkan qala ahlul ilmi wa yanbaghi aidan idza ra'a minhu tashawufan ila ay yaqra'a alaihi falyaqra' alaihi. Ya. Jika kita atau sudah sepantasnya juga bagi kita atau bagi orang yang menyuruh orang sakit tadi jika dia melihat orang yang sakit ini memperlihatkan ya tasyawufan, memperlihatkan ya dirinya ini ingin dibacakan ya ingin didoakan maka doakan badannya Allahumma Allahumma rabbin nas idhabil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk syifaan la yughadiru saqama Ya Allah Robnya manusia Idhabil bas Hilangkanlah penderitaan Hilangkanlah kesedihan Isfi anta syafi Sembuhkanlah dia Sungguhnya engkaulah yang maha penyembuh La syifa'a illa syifa'uk Tidak ada penyembuh Kecuali engkau syifaan la yugadir saqama penyembuhan la yugadir saqama yang tidak meninggalkan sakit ya subhanallah ini berkata Imam Nawawi disebutkan bahwasanya syifaan la yugadir saqama la yatruku marad ya tidak meninggalkan sakit ya misalkan kata Imam Nawawi seorang sakit ya nama sakit ini bisa mutawallat ya sakitnya tadi. Bisa beranak pinak sakitnya tadi. Ya. Pertama mungkin sakitnya darah tinggi aja ya. Ya, tahu sakit mah kronis. Ya. Sakit mah kronis ya. Kalau orang paham dan dokter jumatan kalau sakit mah kronis ini tidak ditanggulangi ya, tidak segera, mungkin ada dokter ya. Dokter tidak. Nah, tanya dokter lagi, ya disebutkan bahwa jika sakit makron nah, sini tidak ditanggulangi, dia akan menyerang ya akan menyerang bagian livernya. Ya. Ataupun juga dia akan menyerang bagian jantungnya. Nah, yang namanya layu, la dirusak Koma tadi tidak menyisakan lagi rasa sakit. Sembuh total ya. Penyembuhan total ya bukan cuma sakit ini yang sembuh ya tapi sembuh total ini rusban Allah doanya ini la yugadiru saqama maksudnya tidak meninggalkan bekas lagi bekas cacat atau bekas sakit hilang semua subhanallah ya dan ini juga adalah keutamaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang masya Allah maknanya subhanallah ya la yughadiru sakama. dan juga yang terakhir ya di sini kita akan sebutkan bahwasanya <clears throat> jika dia melihat orang sakit tadi ya butuh didoakan butuh dibacakan Al-Qur'an ya, dirupiah dan seterusnya maka dia yang harus paham. Ya, dia yang rupiah ya. Jangan sampai yang sakit meminta rupiah. Ya. Kenapa? Kalau sakit yang minta rupiah nanti maka dia akan tidak masuk ke dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisap dan juga tanpa azab. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sebutkan, "Raitu ma ummati sab'ina alfan al jannah bighairi wal adab." Ya. Aku melihat di antara golonganku 70 ribu golongan loh, banyak kan? 70 ribu, ya. Masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Siapakah mereka? Para sahabat. Tanya-tanya siapa mereka nih? humul ladina la yastarqun kata Nabi wala tahun, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun mereka itulah orang yang tidak meminta rukyah ini yang pertama dan juga tidak meminta penyembuhan dengan kai ini yang kedua siapa yang tahu kai ini siapa yang sudah pernah belajar kai gimana penyembuhannya Hah? besi panas ya mungkin kalau dulu sungai mungkin masih ada kalau di Banjar dahulu dikisahkan Karena bang. Dikisahkan besi itu dibakar ya sampai merah ya, besi lempeng dibakar sampai merah kemudian dicatuk di bagian telapak kakinya gitu tapi bukan bus itu hancur kakinya ya ini katanya bus gitu aja bus ya gitu alam ya kalau itu di Banjar katanya busungnya masih ada ya masih ada ya Lala ada kalau di Banjar dahulu kayak gitu katanya. Muhammadan dengan kayu tadi. Jadi di ya apa? Besi dipanaskan tadi, kemudian disatukan ini karena apa? Karena ini katanya yang apa? Segala urat ada di kaki. Ini ketika mereka melakukan perobatan kai. Ini mereka juga tidak minta dengan kai tadi, dengan menggunakan besi yang dipanaskan tadi, dan juga mereka tidak bertatayur ya ya takhayul kalau kita bilang ini tidak bertahayul ketika misalkan kebanyakannya kalau di Arabnya sana mereka kan senangnya dagang kan? jadi ketika buka dagang yang pertama dilihat wajah tampan atau wajah yang menyenangkan maka teruskan usaha dagangnya tapi kalau dibuka wajah menyeramkan tutup lagi mereka nggak jadi dagang nggak jadi pergi berdagang ini maksudnya takhayul ya tahu juga dengan burung tadi kalau burung dilepas nih saya mau pati kalau dia burung ke arah kanan berarti pergi ke berdagang kalau burung ke arah kiri berarti nggak jadi lepas burung ya atau ngundi juga diundi berangkat kada berangkat kada ya ini tidak boleh ya ini tidak boleh ini jadi barang siapa yang pertama tadi tidak minta rukyah, kemudian tidak minta kai dan juga dia tidak bertatayur, yang terakhir yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah dia bertawakal, maka dia akan termasuk insyaallah ke dalam 70 ribu golongan. Dan ini juga ya, ulang menyebutkan wala pun di sini. Tadi kembali ke topik tadi pembahasan jadi jangan sampai orang yang sakit tadi minta dia dirukyah. Kita yang menawari, kita yang langsung membacakan. Sini aku rukyah saja, ya. Sini aku bacakan kamu, siapa tahu ada gangguan, ya. Dan juga di sini yang terakhir, jangan sekali-kali kita menunda-nunda ya, menunda-nunda kepulangan. Ketika kita sudah melihat gelagat mereka, gelagat orang sakit ini tidak senang, ya lama-lama dia bicara tapi sebaliknya ya kalau dia senang diajak bicara mau, saya mau dia nanti aja atau dia jangan sekan sungkan ya sampai dia senang sekali sudah sama kita sampai sudah hilang kangennya sama kita tadi sudah lama tidak ketemu jangan pulang masuk bentar lagi datar dia maka jangan sungkan-sungkan tadi kita berlama-lama karena itu apa Semakin lama kita, semakin banyak malaikat mendoakan kepada kita. Semakin banyak mendoakan malaikat kepada kita, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Dan juga semakin lama kita di di dalam makhrabatul jannah tadi. Ya. Dalam pinggir-pinggir jalanan surga tadi. Subhanallah ya. ini yang dapat kita sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.